Pada pelajaran yang terakhir kita telah mengkaji dan membahas terkait tentang mukaddimah pembukaan dari kitab kitab ini. Kita mengambil faidah tentang pengenalan terhadap sosok dari sang penulis sang penulis dari kitab ini. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan bahwasanya beliau adalah sahibus sunnah wa huwa alimun min al ulama al muhaddithin fi hadzal asr beliau termasuk dari salah satu alim ulama dan ahli hadis di zaman ini kemudian selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang fikih as-salah terkait dengan pembahasan fikih as-salah. Sebelumnya dari membaca kitab ini kita akan membahas tentang pengertian dari salat. Pengertian dari salat di dalam syar'i, dalam syariat ini. Kita nukilkan dari pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Beliau menyebutkan as-salatu fil lughah Salat secara bahasa ad-du'a adalah doa. Salat secara bahasa adalah doa. Wadhalika liqaulihi ta'ala, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Wasalli 'alaihim, inna salataka sakanun lahum." Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103 dan berdoalah kalian atau berdoalah engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka karena sungguhnya doamu itu memberikan ketenangan untuk mereka. Ini secara bahasa dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim, "Idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana muftiran falyut'im wa in kana sha'iman falyusalli kata beliau sallallahu alaihi wasallam apabila kalian diundang diundang atau diberikan undangan diajak makan maka hadirilah falyujib ketika engkau dalam keadaan tidak berpuasa maka makanlah bersama mereka dan apabila engkau dalam keadaan berpuasa, falyusalli maka berikanlah doa untuk mereka. Ya, falyusalli. Maka berikanlah doa untuk mereka. Ini secara bahasa. Ya, dalam dalam artian hadis ini ketika diartikan kalau kita artikan artinya salat yang ma'ruf ya, yang kita kenal maka tidak tepat. Apabila engkau tidak berpuasa maka salatlah. Ya, ini tidak tepat. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah doakanlah dia. Ini secara bahasa. Wa amma fi syar'. Adapun secara istilah syariat fahiya at lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatihatun bit takbiri muhtatimatun bit taslimi yang disebutkan oleh Syekh Nuthaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarhul Mumti. Secara istilah syar'i adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dan perbuatan yang khusus yang dimulai dari takbir takbiratul ihram dan diakhiri dengan taslim dengan salam ini secara syar'i. Dan ibadah salat ini telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh millah di seluruh agama yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas muka bumi ini dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir sebagai pembawa dari agama yang menutup dan menghapus dari agama dari sebelumnya Nabi Muhammad SAW telah disyariatkan di setiapnya terdapat ibadah salat terdapat ibadah salat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Maryam alaihissalam ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'rakin wahai Maryam beribadahlah engkau kepada Rabbmu sujudlah engkau Rukuklah engkau bersama orang-orang yang ruku' Kemudian telah kita jelaskan tentang keutamaan dari sholat dan kedudukannya. Bahwasanya sholat termasuk dari rukun di antara rukun-rukun Islam. Dan bahwasanya sholat adalah amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yawmil kiamah Dari seluruh amalan yang kita miliki selama hidup kita, maka yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat fardu. Adapun ijma maka telah disepakati oleh umat bahwasanya salat merupakan diantara kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim ataupun muslimah yang telah maklum secara darurah yang telah diketahui secara darurat ya tidak ada seorang pun yang mengingkari tentang kewajiban salat fardu salat lima waktu Kata beliau rahimahullah taala, Fahiyya ma'lumun bid-darurati minad din." Maka salat itu adalah perkara yang telah diketahui secara benar-benar pastinya di dalam agama ini. Walihada lam yunkar ahadun min ahlil kiblah. mimman yantasibuna ilal Islam faradoha. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang yang mengingkari tentang kewajibannya dari kalangan ahli kiblah, dari kalangan umat Islam tentang kewajibannya. Wallahu taala alam. Ini terkait dengan pengertian salat secara bahasa dan istilah syar'i. Kemudian selanjutnya permasalahan ala man tajibus salat as-salawatil khams kepada siapa diwajibkan melaksanakan sholat fardu lima waktu? Al-jawab, maka jawabannya disebutkan oleh Syekh Nuthaimin rahimahullah ta'ala. Tajibu dhalika ala kulli muslimin akilin balighin. Al-khulubu min al-haydi wal nifasi. Fahadihi syurutul wujub orang yang diwajibkan untuk melaksanakan dan menegakkan salat lima waktu adalah setiap muslim yang berakal balik dia tidak mengalami haid dan nifas empat syarat ini adalah syarat dari syarat yang wajib syarat yang wajib ya jadi ketika seseorang telah memenuhi empat syarat ini, maka dia telah diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu lima waktu. Nah, yang pertama apa? Kullu muslim, seorang muslim, akil, seorang yang balik. Nanti akan kita jelaskan masing-masingnya. Kemudian akilin balik, kemudian al khulu min al haid wan nifas yang orang tadi tidak mengalami haid dan nifas. Ini yang dimaksud adalah untuk wanita. Yang dimaksud adalah untuk wanita. Dan keseluruhannya inilah syarat wajib. Syarat wajib dari sholat. Apa yang dimaksud dengan syarat? Syarat adalah segala sesuatu yang diharuskan di, di luar dari ibadah. Di luar dari ibadah. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka ibadah tersebut tidak boleh dikerjakan. Nah, kita kembali kepada eh, syarat-syarat uh, dari yang wajib ini. Wa qauluna muslimun. Maka tadi yang telah kita sebutkan yang wajib adalah dia seorang muslim. Kharaja minhu al-kafir. Maka dikeluarkan dari muslim ini adalah kafir. Orang yang tidak muslim. Fala yasihhu amaluh, maka tidak sah amalannya. Tidak sah amalan orang yang kafir. Baik dia berbuat amal yang baik, amal soleh, ataupun terlebih lagi ketika dia berbuat amal yang buruk, amal yang jelek. Liqaulillahi azza wajal wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbal min. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang beramal ya, dia beramal dengan amalan selain Islam ya, dia berideologi dengan ideologi selain Islam sebagai pegangan agamanya fala yuqbalamin maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalannya ini yang pertama muslim keluar dari muslim adalah al-kafir wa qauluna aqilun dan yang kedua seorang yang berakal kharaja minhu al-majnun awil ma'tuh ya seorang yang berakal maka keluar dari orang yang berakal adalah orang yang tidak berakal atau orang yang gila. Orang yang memiliki penyakit gila, kejiwaan. Awil ma'tuh atau orang yang tidak sempurna akalnya. Apa istilahnya? Orang yang kurang akal atau istilahnya idiot. Ya. Orang yang idiot. Maka orang-orang yang seperti ini tidak ada kewajiban bagi mereka melaksanakan salat. Terlebih perkara yang lainnya terlebih perkara ibadah-ibadah yang selainnya. Maka tidak ada kewajiban bagi orang yang gila untuk melaksanakan sholat. Tidak ada hisap kelak di yaumil kiamah. Nah, ada hisapnya, namun khusus bagi orang-orang yang seperti dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kelak dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gila ataupun orang yang idiot, ya yang kurang akalnya tidak sempurna, Allah Subhanahu wa taala akan berikan perintah kepada dia untuk masuk ke dalam an-nar. Ketika dia telah atau dia mengiyakan, maka orang tersebut masuk ke dalam al-jannah. Apabila dia tidak mengiyakan perintah tersebut, tidak menurutinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka wal waliyadzubillah. Dan semua itu di bawah hikmah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengaturnya. Nah, Maka orang-orang seperti ini tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang diangkatnya pena, ya, pena kewajiban bagi mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabiyah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Al Albani. Rufi al qalam an thalath telah diangkat pena dari tiga jenis orang. Yang pertama atau diantaranya adalah anil majnun hatta yafiq dari orang yang gila sampai dia sadar sampai dia sadar nah. dari hadis ini kita dapatkan faidah apabila seorang muslim seorang muslim dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit kegilaan nah maka ketika dia kembali kepada kesadarannya, ya sebelumnya dia sadar normal, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa penyakit kegilaan. Ketika dia nah, keluar penyakit gilanya, maka di sini tidak ada kewajiban sholat sama sekali. Ya. Berapa hari pun dia gila maka tidak ada kewajiban sholat. Ketika gila tersebut sembuh, hilang, dia kembali normal, maka kembali ya kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat. Berlaku pula dalam hadis atau faedah dari hadis ini adalah orang yang e, pingsan. Nah, orang yang pingsan. Nah, kemudian orang yang berada dalam opname, ya, tidak sadarkan diri. Nah, mereka semua berlaku dengan hukum ini. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan sholat. Kalau orang yang pingsan terdapat perincian dari para ulama terkait dengan waktu dia pingsannya. Nah, Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga, wa qauluna balighun. Dan syarat yang ketiga adalah balik, seorang yang telah mencapai usia balik. Fahuwa kullu man tawaffara lahu alamatun min alamatil buluh Ya, seseorang yang telah terpenuhi darinya satu tanda dari tanda-tanda balik. Dari tanda-tanda balik. Wahia thalathah Tanda balik itu ada tiga. Tanda seorang telah mencapai usia balik ada tiga. Yang pertama, al-ihtilam. Yang pertama adalah al-ihtilam. Yang disebut dengan junub. ya Atau istilahnya mimpi basah. Nah, ini adalah syara, tanda yang pertama. Tanda yang pertama. Kemudian yang kedua, nabatu sya'ri haulal kubul Tanda yang kedua adalah tumbuhnya rambut di sekitar kemaluannya. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, bulughil umri ila 15. Usianya telah mencapai 15 tahun. Usianya telah mencapai 15 tahun. Dan ini berlaku di baik laki-laki maupun wanita. Alamat ini, tanda-tanda ini berlaku pada laki-laki maupun wanita. Dan ditambah bagi wanita tanda yang keempat yaitu haid dan nifas. Haid dan nifas. Nah, maka apabila seorang muslim dia telah mencapai usia 15 tahun atau dia telah ihtilam atau dia telah tumbuh rambut ya pada kemaluannya atau dia seorang wanita telah mengalami haid ataupun nifas maka dia telah masuk dalam usia baligh. wallahu taala alam فكل من حصل له أحد من هذه العلامات البلوغ فإنه تترتب عليه وجوب التكليف في العبادة maka siapapun orang yang telah mencapai ya dan terjadi padanya salah satu di antara tanda-tanda ini maka dia telah dibebani ya dibebani dengan taklif ya perkara taklif al ibadah dia telah dibebani untuk melaksanakan kewajiban kewajiban ibadah. Wallahu taala alam. Adapun untuk as adapun untuk anak yang di bawah usia balik atau anak yang masih kecil, awet tifel, ya, atau bayi, ya, bayi sekitar usia ya tiga tahun, empat tahun, enam. Fa yu'allam bis salah. Maka mereka ini diajarkan untuk salat. Maka mereka ini diajarkan untuk salat, diajari. Ya, sekecil mungkin anak-anak yang masih ya kecil ini mereka diajari salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud dan Hakim dan hadis yang sahih Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladakum bis salati wahum abnaul ashr. Afwan. Muru auladakum bis salat wahum abna sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashr. Nah. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk menegakkan salat. Yang dimaksud di sini adalah salat fardu. Perintahkan mereka untuk menegakkan salat dalam keadaan dia berumur tujuh tahun. Ya. Wadribuhum alaiha dan pukullah mereka ketika mereka telah mencapai usia sepuluh tahun. Ketika apa? Ketika mereka meninggalkan sholat. Nah, wa bainahum fil madajin dan ketika di usia 10 tahun pisahkanlah ranjang tidur mereka. Ranjang tidur mereka. <clears throat> Dari hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada orang tua ya untuk mengajari anak-anaknya sholat ya, di usia 7 tahun. Ini istilahnya maksimalnya. Artinya sebelumnya dia harus dibiasakan untuk melaksanakan sholat. Dan ini dalam bentuk ajaran, ya bukan perintah. Ya, diajari, nah belum belum ditekankan. Nah, ketika telah mencapai usia 10 tahun dan dia meninggalkannya maka pukullah mereka. Meninggalkan sholat ya. Dan kita mengetahuinya maka kita pukul mereka. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam an nawi dalam kitabnya Syarhul Muhadzab dan beliau menyebutkan tentang kalimat yang disebutkan oleh Al-Imam syafii rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mukhtasar Beliau menyebutkan wa aba'i wal ummahat ay yu'addibu auladahum wa yu'allimuhum at-taharah was-salah wadribuhum idza aqalu. Dan wajib atas setiap bapak dan ibu untuk memberikan adab kepada anak-anak mereka dan mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana cara bertoharah yang benar, yang baik. Nah, Kemudian memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat. Dan bagi mereka untuk ya, memukul anak-anak tersebut ketika mereka telah e, berakal. Berakal yaitu disebutkan dalam hadis mereka telah mencapai usia 10 tahun. Wa ya'muruhu al-wali bihuduri as-salawatil jamaah. Dan dalam lafaz yang lainnya disebutkan dan juga diperintahkan kepada wali yaitu orang tua dari anak-anak tersebut untuk mereka hadir di dalam sholat jamaah bersama kaum muslimin. Nah. Kemudian di sini kita akan mengambil faidah tentang penjelasan dari makna hadis wadribuhum 'alaiha. Pukullah mereka dalam keadaan mereka usianya 10 tahun ketika mereka meninggalkan salat. Faidah ma ma'na ma ma'na ad-darbu fi hadal hadis. Apa yang dimaksud dengan memukul? di dalam hadis ini. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan dalam kitabnya Silsilah Liqa'a Babul Maftuh wa qawluhu wadribuhum 'alaiha wa hum abna'ul 'ashr fa hadzal amru lil wujub. Perintah ini memukul ini adalah perintah yang wajib. Ya. Jadi orang tua memiliki hak untuk memukul anaknya ketika anak tersebut meninggalkan ya syariat ya salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah dalam syariat Islam. Dan ini perintah ini bentuknya adalah wajib. Walakin yuqayyid, namun ya, perintah ini diberikan takyid, batasan. Bima idza kana nafi'an. Batasannya apa? Bahwasanya pukulan tersebut adalah pukulan yang bermanfaat. Pukul yang pukulan yang memberikan maslahat kebaikan. Li'annahu ahyanan tudrabus sabi walakin ma yantafi' bid-darbi. Dikarenakan apa? Dikarenakan terkadang seorang itu memukul anaknya namun pukulan tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali bagi anak tersebut. Ma yazdadu illa siyahan wa awilan wa yastafid. Dan bahkan anak tersebut semakin susah diatur, semakin melawan, semakin berteriak dan tidak berfaedah sama sekali. Ya maka pukulan tersebut harus disesuaikan dengan pukulan yang bermanfaat. Ya, dalam dalam penjelasan ini juga kita dapatkan faidah pukulan tersebut bukanlah pukulan yang sifatnya emosional. Ya, seseorang ingin meluapkan amarahnya kepada anaknya, tidak. Ya, ini haram sudah. Ini sampai pada batasan haram. Namun pukulan tersebut harus pukulan yang nafi'an. Summa innal murada bid-darbi huwa darbu ghairul mubarrih. Kemudian pukulan tersebut yang dimaksudkan adalah pukulan yang sama sekali tidak memberikan bekas. Ya, bekas apa? Bekas luka. Bekas luka. Ad-darbus sahl, pukulan yang ringan. Alladhi yahsulu bihi al-islah wa la yahsulu bihi ad-darar. Yang pukulan tersebut dapat menghasilkan kebaikan, bukan menghasilkan kemudaratan. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala terkait dengan makna dari ad-darbu dari memukul anak. Nah, wallahu taala alam. Taib. Adapun ketika dia telah mencapai usia balik, ya maka ketika dia meninggalkan salat secara sengaja, ya maka di sana memiliki hukum sendiri, ya tidak lagi dibebani oleh kedua orang tuanya. Nah, masih memiliki hak seorang orang tua untuk mendidiknya. Ya, ketika dia sudah mencapai usia 20 tahun misalkan, kemudian dia meninggalkan sholat, maka boleh bagi orang tuanya untuk ya bukan hanya memukul, bahkan memarahinya benar-benar karena sudah dia sudah balik. Ya, namun tidak ada kewajiban secara eh, apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Karena dia telah mencapai usia balik dan beban taklif telah ditimpakan oleh dirinya sendiri. Ya, nah. Wallahu taala alam. Dan seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja disebutkan oleh para ulama ketika dia meninggalkan secara sengaja dan dia mengetahui tentang kewajibannya dan bahkan dia meremehkan kewajiban tersebut dalam artian dia merendahkan syariat tersebut maka dia dihukumi sebagai murtad ya orang yang keluar dari Islam diminta taubatnya ya apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia dihukum had dihukum had oleh pemerintah kaum muslimin. Ini orang yang meninggalkan dengan sengaja sholat fardu. Adapun ketika seorang tersebut tidak meninggalkan dengan sengaja, karena entah dia malas-malasan, dia meninggalkan sholat hanya di waktu maghrib dan isya misalkan. Subuh, zuhur, asar dia tinggalkan dengan sengaja dengan berbagai alasan, kerja, sibuk atau yang lainnya. Nah, maka ini terdapat pembahasan di kalangan para ulama. Ada yang mengkafirkan dan dia termasuk dari orang-orang yang murtad, ada yang dia telah terjatuh dalam perbuatan dosa yang sangat besar. Perbuatan dosa yang sangat besar yang diancam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya adalah merugikan. Kedua-duanya adalah merugikan. Wallahu taala alam. Kemudian kembali kepada syarat wajib yang keempat. Seorang tadi bersih dari haid dan nifas. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan "Fal-Mar'adul haidah wan nufasa la yajuzu as-salat wa tuhramu 'alaiha. Maka orang seorang wanita yang mengalami masa haid, ya, masa haid dan ini ma'ruf, ya. Bahwasanya seluruh wanita dari kalangan ya, anak-anak Bani Adam ini mereka mengalami haid, ya, mengalami haid di dalam setiap bulannya secara rutin. Nah, Ketika seorang wanita berada dalam masa haid atau nifas, nifas adalah waktu di mana ya dia mengeluarkan ya, mengeluarkan kotoran-kotoran darah yang berada dalam rahimnya ketika dia telah melahirkan. Dan ini waktunya selama 40 hari secara adat dan kebiasaan dari keumuman wanita. Ya, 40 hari. Ada yang menyebutkan kurang, ada yang menyebutkan lebih. Namun kebiasaannya dan keumumannya adalah 40 hari maka tidak diperbolehkan mereka untuk melaksanakan sholat dan diharamkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat tidak boleh sama sekali liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum apakah ketika seorang nah, bukankah ketika seorang wanita itu mereka haid tidak diperbolehkan sholat dan berpuasa hadis ini diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri yang dibawakan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Nah, walaysa alaihim al-qada bis salah wa inna taqdi ala siyamiha. Ya. Dan tidak ada kewajiban sama sekali bagi mereka untuk mengkodok salat yang ditinggalkan. Tidak ada sama sekali. Seorang wanita haid tiga hari, lima hari, tujuh hari, seminggu. Nah, selama waktu itu maka tidak ada kewajiban untuk membayar sholat yang ditinggalkannya. Nah, namun apa? Namun dia diperintahkan dan dituntut untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya. Wa inna ma taqdi ala siyamiha. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala Hal ini berdasarkan dari hadis yang disebutkan oleh sahabiyah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'mar biqada'is shalah. Ya, dahulu kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membayar puasa yang kita tinggalkan dan tidak mengganti sholat yang kita tinggalkan. Nah. Wallahu taala alam. <clears throat> Tapi di sini masih ada faedah yang tertinggal terkait dengan hadis yang disebutkan tadi muru auladakum bisalah wahum abnaus sabi'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abnaul 'ashr. Di antara faedah dari hadis ini bahwasanya pendidikan anak itu yang pertama yang pertama kali ada pada pundak kedua orang tuanya. Ini yang pertama kali. Ya artinya ketika kita menunjuk tentang pendidikan anak, maka yang e, pertama kali di diwajibkan dan dibebankan adalah kedua orang tuanya. Ya, nah. Dan orang tualah uh, orang tuanya lah yang wajib untuk mentarbiah ya anak-anaknya di dalam akidah, akhlak, muamalah yang benar. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis kullu mauludin yuwaladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Ya, fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan ya atau mengantarkan kepada anak tersebut menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani atau menjadi seorang Majusi. Nah, orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut keluar dari fitrahnya. Nah, Wallahu taala alam ini yang disebutkan faedah yang dibawakan oleh Syekh Shalal Al Fauzan hafizallahu taala beliau menyebutkan tentang hadis ini ma'nahu anna kulla mauludin yuladu wa huwa qabil dinil islam ya seorang anak itu ketika dilahirkan di muka bumi ini maka dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hatinya itu menerima agama Islam bagaimanapun keadaannya dimanapun dia dilahirkan li'anna fitratahu tataqabbalu hadza Dikarenakan fitrah dari asalnya itu telah ditakdirkan Allah untuk menerima ini. Liqaulillahi azza wa jalla fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fitrah kepada manusia di atas ad-dinul qayyim, di atas agama yang lurus yaitu agama al-Islam. Walakin al-fitrah qad tataghayyar bisababi at-tarbiyah as-sayyi'ah. Dikarenakan fitrah tadi namun ya, namun fitrah tadi bisa jadi berubah menjadi menjadi keluar dari asalnya dikarenakan apa disebabkan tarbiyah yang tidak baik falladhi yuharraf al fitrat as salimah wa tarbiyah as sayyi'ah al khabithah maka yang menyebabkan seseorang keluar dari fitrahnya adalah pendidikan yang tidak baik nah Fayajibu 'alal walidain ayyahrisu 'ala al-muhafadah fitrata awladihim. Maka wajib atas kita sebagai orang-orang tua untuk menjaga fitrah mereka. Wa ayyamurahum bi ta'atillah dan senantiasa kita perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa yanhauhum an ma'siyatillah dan kita melarang mereka untuk atau dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wa yurabbuhum tarbiyatan islamiyatan tuwafiq fitratahum dan mengarahkan mereka, mentarbiyah, mendidik mereka dengan tarbiyah yang islamiyah. Yang ini bersesuaian dan mendukung dengan fitrah mereka. Tapi ini faedah yang keluar dari pembahasan namun bermanfaat. Wallahu taala alam. Taib ini keempat ini adalah syarat dari syarat wajib melaksanakan salat. Apabila satunya gugur maka tidak ada salat baginya. Taib. Kemudian yang kedua adalah syurutus sihah. Yang kedua adalah syarat-syarat sahnya seseorang melaksanakan salat. Ini belum masuk pada pembahasan kitab. Ya, tidak mengapa ini kita bahas karena di sini penting. Kalau tidak kita bahas maka kita akan terlewatkan. Dalam kitab ini tidak dijelaskan tentang syarat-syaratnya. Nah, ketika seorang melaksanakan sholat bagaimana pengertian tidak dijelaskan. Namun di sini langsung masuk kepada pembahasan ibadah salat menghadap kiblat sampai akhir salam. Taib. Yang kedua adalah syarat syarat sah seseorang melaksanakan salat. Syarat ini ada enam ada enam enam, enam syarat. Al awal yang pertama at-taharatu min al hadathil asghar wal akbar wa takunu bil wudu'i awil ikhtisal. Yang pertama syaratnya adalah seseorang harus bersuci dari hadas kecil atau besar. Ya, seorang harus bersuci dari hadas kecil atau besar. Dan membersihkannya adalah dengan wudhu ataupun mandi. Yang membersihkan dari hadas ini baik dengan wudhu ataupun mandi. Liqaulillahi azza wa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ila shalah faghsilu." Apabila kalian melaksanakan salat maka basuhlah yaitu berwudhu. Walikali Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat orang yang tidak bersuci. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ats-tsani at-taharatu minal khubthi awin najasah fi amakin lis-shalah wa malabisiha. Yang kedua syarat yang kedua adalah bersuci dari najis. Baik di tempat sholatnya dan juga di pakaian sholatnya. Ini syarat yang kedua. Seorang muslim melaksanakan sholat, dia harus suci dari hadas, suci dari hadas, yang ini adalah maknawi. Kemudian yang kedua, dia suci dari najis. Yang ini adalah hissi. Ya, baik di tempat sholatnya ataupun di pakaian yang dia kenakan. Liqaulillahi azza wa hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa thiyabaka fatahhir dan bajumu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersihkanlah. Bersihkanlah dari najis najis. Wallahu taala alam. Kita adzan dulu kemudian nanti kita lanjutkan. Ya. Syarat sah yang berikutnya yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah al-ilmu bidukhuli waktu salah. Seseorang harus mengilmui masuknya waktu salat. Ya, seorang harus mengetahui dan mengilmui telah masuknya waktu salat. Ini syarat sah yang ketiga. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya salat itu telah diwajibkan atas kaum mukminin mauqutan dengan waktu-waktunya. Nah, dia harus mengilmui, harus mengetahui ini telah masuk waktu maghrib, ini telah masuk waktu isya. Wa yakunul ilm dan ilmu ini dapat dia ambil, ya dapat dia ambil <clears throat> imma bi adzanil muadzin. Yang pertama, dia mendengarkan azannya muadzin ini yang pertama, ya dia mendengarkan adzan maka dia telah mengilmui masuknya waktu salat. Al bi nas atau dengan khabar yang disampaikan oleh manusia. Ada seorang yang datang kepada eh, kepada dia, ya. Nah, kita telah masuk waktu salat maghrib. Ya, maka ini termasuk dari ilmu. Awil ijtihad bi ghalabati atau dia berijtihad ya. Dengan apa? Dengan e, perasaan yang telah kuat. Ya, dengan perasaan yang telah kuat. Ya, jadi misalkan seseorang berada dalam uh, dalam suatu tempat yang tempat tersebut dia hendak mengetahui waktu sholat itu susah. Misalkan dalam ruangan tertutup, ruangan dalam bawah tanah. Nah, seorang kerja di dalam bawah tanah. Nah, dia tidak memiliki alat-alat yang mendukung misalkan untuk mengetahui waktu sholat. Maka dia dengan eh, zonnya dia, dengan perasaannya dia, dia berijtihad bahwasanya ini telah masuk waktu subuh, ini telah masuk waktu zuhur dan seterusnya. Apabila dia benar ijtihadnya maka dia mendapatkan dua pahala ya tepat, apabila dia salah maka dia telah mendapatkan satu pahala. Nah, semisal dengan ini. Ini yang ketiga. Syarat sah yang keempat adalah sitrul aurah, menutup aurat. Ini adalah diantara syarat sahnya sholat seorang muslim atau muslimah harus menutup auratnya. Liqaulillahi ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Dalam surat Al-A'raf. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian ketika mendatangi masjid. Al-Imam as rahimahullah taala beliau menyebutkan dalam tafsirnya, fahadil ayah fihal amr bisitril aurah inda salah." Dalam ayat ini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban menutup aurat ketika salat. Wa tajammul aw tazayyun fiha. Dan juga kita diperintahkan untuk berhias dan menggunakan pakaian yang baik ketika melaksanakan salat. Nah, dan batasan aurat telah dibahas oleh para ulama dan sana terjadi khilaf. Dan wallahu taala yang rajih bahwasanya seorang laki-laki ketika melaksanakan salat maka diwajibkan baginya untuk menutup kedua pundaknya ini harus tertutup, tidak boleh terbuka. Karena bila terbuka tidak sah sholatnya. Ya, kedua pundak ini harus tertutup. Nah, sampai ke bawah, kemudian dari pusarnya sampai ke lututnya. Ya, ini yang harus ditutup ketika dia hendak melaksanakan sholat. Inilah yang paling minimal. Ini adalah yang paling minimal dalam keadaan yang paling minimal. Adapun yang terbaiknya adalah ketika dia mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya tidak meninggalkan bekas lekukan dari tubuh, tidak transparan dan tidak berwarna yang mencolok. Ini tiga syarat dari menggunakan baju dalam sholat. Yang pertama adalah tidak membentuk lakukan tubuh. Yang kedua, nah, e, tidak transparan, ya, artinya tebal, ya, dalam artian warnanya itu tertutup, tidak terlihat kulit dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak berwarna yang mencolok. Dan disebutkan dalam beberapa hadis terkait dengan warna yang mencolok adalah warna kuning dan warna merah. Yang warna ini dihasilkan dari celupan. Ya, warna yang berasal dari celupan. Ya bisa difahami ya. Jadi warna kemudian kain dicelupkan dari warna tersebut dari warna kuning ataupun merah. Ini warnanya sangat mencolok. Maka tidak diperbolehkan digunakan dalam salat. <clears throat> ini untuk seorang laki-laki muslim. Adapun seorang wanita walil mar'ah badanuha kulluhal aurah. Adapun seorang wanita muslimah maka seluruh badannya ini adalah aurat yang harus ditutup. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah wa hadis yang sahih la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya seorang wanita kecuali dengan khimar. Yang dimaksud dengan khimar adalah hijab. Ya, hijab yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama al-fuqaha rahimahumullahu jami'an. Ya. Dan nah yang dimaksud dalam pengertian ini juga hijab yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya ini ketika dia tidak berada di atau tidak sedang nah, berada dekat orang-orang yang tidak mahramnya. Eh, nah, orang yang mahram dengannya. Adapun ketika dia sedang berada di dekat orang yang tidak mahramnya, ya misal tempat umum, ya atau yang semisalnya maka diwajibkan untuk menutup seluruh tubuhnya baik wajah maupun kedua tangannya. Nah, maka seorang wanita tidak sah sholatnya kecuali dengan hijab, kecuali dengan apa? Dengan kerudung mukena yang menutupi seluruh tubuhnya. Wallahu taala alam. Sebenarnya disebutkan dalam hadis ini. Taib. Dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah tentang pentingnya kita untuk mempelajari makna-makna dari penjelasan yang disebutkan ya dari para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Disebutkan dalam hadis ini layak balallahu salata haidin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholatnya seorang yang haid, seorang yang telah atau seorang yang mengalami masa haid. Kalau diartikan secara bahasa, maka dia bisa terjadi dalam kesalahan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menerima uh, e, sholatnya orang yang haid? Tidak mungkin. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholatnya orang yang haid. Benar. Kecuali dengan himar. Kecuali dengan dengan kha ya, bukan ha. Dengan kha. Bil khimar. Kecuali dengan khimar penutup kerudung. Jadi ketika seorang wanita dia haid menggunakan kerudung maka dia sah sholatnya. Ini pemahaman yang salah dari hadis ini. Ya. Hadis ini telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dimaksud adalah seorang wanita yang telah mencapai usia balighah kemudian dia melaksanakan sholat maka wajib menggunakan khimar, hijab, kerudung, mukena dan semisalnya. Wallahu taala. Kemudian syarat yang kelima adalah niat. Syarat yang kelima adalah niat. Niat adalah azmul qalbi ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah taala. Niat adalah tekad yang dimunculkan dalam hati untuk melaksanakan suatu ibadah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian niat. Fala yasihul ibadat illa bin niyah. maka tidak sah satupun ibadah kecuali dengan adanya niat. Ya ini termasuk dari syarat sahnya salat. Lekali Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu niat. Sungguhnya amalan-amalan ibadah itu harus dengan niat. Dan terkait dengan permasalahan niat telah kita jelaskan pada pelajaran e, sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya niat itu di dalam segala jenis ibadah, dalam seluruh ibadah yang ada dalam agama Islam itu di atau letaknya dalam hati dan bukan di lisan. Ya, letak niat adalah dalam hati dan bukan di lisan. Dan bagaimana hukumnya ketika seorang melafatkan niatnya? Maka telah dijelaskan oleh para ulama ini merupakan suatu kesalahan dan bahkan kesalahan ini termasuk dari muhdats, perkara yang di ada-adakan dalam agama ini. Nah, jadi seorang muslim ketika dia melaksanakan ibadah maka tidak perlu untuk melafatkan niatnya. Cukup dengan dia memiliki tekad untuk berangkat sholat, dia mengambil wudhunya, dia menuju masjidnya, ya, dia menyalakan kendaraannya, dia berangkat. Nah, ini semua adalah urutan uh, perjalanan niatnya dia. Dan ini telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah banyak disebutkan dalam hadis hadis yang sahih bagaimana seorang hendak melaksanakan suatu ibadah dan dia telah berniat namun dia tidak sempat melaksanakannya dan Allah Subhanahu wa taala telah menghitung amalan tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menghitung amalan tersebut. Nah, seorang hendak melaksanakan sholat, namun ketika di tengah jalan Allah berikan ujian, cobaan hingga Allah wafatkan, belum sampai kepada uh, tempat sholatnya, Maka Allah telah mencatat niat sholatnya. Wallahu taala alam.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 Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.